muallim pendidik masuk ke dalam ruangan belajar, dia menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya mengucapkan salam itu merupakan perilaku yang bersifat islami yang sangat agung yang akan membuat saling menguatkan ikatan mahabbah wa thiqah bainatullah dan kepercayaan di antara anak didik ba'duhum ma'a ba'din ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya wa bainal muallim tulab dan juga akan mengokohkan mahabbah di antara pengajar dengan anak didik karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang apabila kalian mengerjakannya maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Absus salam, absus salam bainakum. Yaitu tebarkan salam di antara kalian. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wala yabni 'anis salami kalimah sabahul khair atau masaul khair Ya, tidak cukup dengan mengucapkan sabahul khair, selamat pagi kalau di Indonesia atau selamat sore, tidak cukup. Wala ba'sa biha ba'da salam. Dan tidak mengapa ucapan itu diucapkan setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu. Ini adalah ucapan salam yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyebarkannya dan ini termasuk kewajiban dari seorang pendidik. Min wajib al-muallim ay yu'allima tullab al-isti'anati billah yaitu mengajari muridnya kewajiban dari seorang muallim yaitu mengajari anak didiknya al-isti'anah billah memohon pertolongan kepada Allah wa yu'allimuhum hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan mengajarkan kepada mereka hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah hadis sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya Muallim mengajarkan kepada anak didiknya untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta dan jika engkau memohon pertolongan, fasta'in billah dan minta pertolonganlah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ya, penanaman ya, aspek tauhid, aspek tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al muallim tullabahu minasyirki. Hendaklah seorang pendidik ya, memperingatkan anak didiknya agar menjauhi perbuatan syirik ya. memperingatkan dari perbuatan syirik wa ibadati li ghairillah yaitu mengalihkan peribadahan kepada selain Allah kadu'ail anbiya was salihin wa ghairihim sebagaimana berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh serta kepada selainnya amalan biwasiyatil Luqman liwaladihi dan ini merupakan bentuk realisasi dari wasiat Luqman kepada anaknya allati qala Allah taala fiha yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hal tersebut Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Surat Luqman ayat ke-13. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Pendidikan tauhid harus diberikan oleh seorang pendidik yang baik kepada anak didiknya. Termasuk bagaimana seorang anak didik pada pembahasan kedua tadi dididik untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ihris 'ala ma yanfa'uka, fasta'in billah wa la ta'jaz." Ihris bersemangatlah atas segala sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadamu. Fasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta'jaz dan jangan kemudian merasa lemah ya. merasa loyo putus asa untuk kemudian tidak mau bersemangat lagi lah bukan sikap mental seorang muslim yang seperti ini ya. dia harus berusaha dan dia harus berdoa kepada Allah memohon pertolongan kepadanya ya. pendidik yang baik akan menanamkan yang demikian ini wala ta'jaz kemudian tidak bersikap lemah menghadapi masalah-masalah yang ada. Ini adalah dalam rangka menyiapkan anak didik menjadi dai ilallah, menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. Ya. Kalau orang berdakwah kemudian diomong sana sini, wajar saja. Jangankan orang yang berdakwah, orang yang tidur terus harian pasti diomong orang. Ya kamu kok tidur terus sih seharian? Nah kan diomong. Apalagi orang yang berdakwah menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Ya, maka sudah pantas apabila kemudian timbul ya, pembicaraan-pembicaraan terkait diri kita atau mungkin terkait dalam hal masalah ini adalah masalah dakwah. Maka fasta'in billah wala ta'jas. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kemudian kita merasa lemah. Ya. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Maju terus. Ya. Ini adalah ya, tugas dakwah kita. Pandang ke gelanggang meski seorang. Ya. Ini adalah perlu kita tanamkan kepada anak didik kita bahwasannya pertolongan Allah itu bersama hal-hal yang akan menyulitkan. Kemudahan itu senantiasa beriring dengan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya ayyuhalladzina amanu surullah yang yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, ya, pasti Allah akan menolong kalian. Intinya adalah ya, kita berusaha untuk terus berjalan di atas al-haq. Dan selama kita berjalan di atas al-haq, Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat-syariat Allah. Pasti Allah akan menjaga menjaga dirimu. Dan sekian banyak dorongan-dorongan yang sifatnya motivasi kepada kita semua untuk terus menyampaikan tentang al-haq dan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam hal ini adalah memperingatkan anak didik untuk tidak melakukan kesyirikan. Yang sesungguhnya kemaksiatan yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah asyirk. Syirkul akbar. Kesyirikan. Dan ini adalah dakwah para rasul memberantas kesyirikan. Dan seorang pendidik yang mewarisi tugas kenabian Memang mau tidak mau akan berhadapan untuk memberantas kesyirikan dan termasuk menanamkan kepada anak didik untuk menjauhkan kesyirikan itu sendiri selain tentunya menanamkan sikap tauhid kepada anak didik kita al-muallim an yu'allima at-tullaba salata fi fil madrasah. Hendaklah seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya as-salata fil madrasah. Yaitu mengajarkan anak didiknya salat di madrasah. Tentunya madrasah di sini yang ada masjidnya. Artinya anak-anak didik dilatih untuk salat berjamaah, wa ya'khudhuhum ila ilal masjid liyasallu ma'al jamaah liyasallu ma'al jamaah kemudian mengajak mereka untuk pergi ke masjid guna menunaikan salat secara berjamaah wa yasrafu alaihim binafsihi liyata'allamu adabil masjid kemudian ya. menjadikan diri mereka ya. untuk mengerjakan adab-adab di dalam masjid, ya. mengajarkan kepada mereka adab-adab di dalam masjid. Wa yudkhilu ya. khuluhu binizami Dan kemudian mereka diperintahkan untuk masuk dengan teratur dan tenang آه، ويبدأ بتعليم الطلاب الوضوء والصلاة منذ السابعة للبنت والصبي على السواء لقوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعة واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المراجع kemudian memulai untuk mengajari anak didik berwudu dan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Bagi anak laki-laki maupun anak perempuan sama saja karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alimu awladakum as-salata Ida balaghu sab'an perintahkan ajari anak-anak kalian Salat apabila telah menginjak usia tujuh tahun. Wadribuhum alaiha idza balagu ashar. Dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan salat apabila mereka telah mencapai usia sepuluh tahun. Dibolehkan kita memukul. Tetapi pemukulan yang dilakukan oleh kita disyaratkan oleh para ulama dengan persyaratan yang pertama adalah ya, pukulan yang tidak mengarah kepada hal-hal yang anggota tubuh yang sifatnya vital. Yang kedua, pukulan itu tidak menimbulkan trauma, ya, menimbulkan bekas. Ya. Entah bagaimana cara memukulnya. Yang jelas seperti itu. Ya. Tetapi sebelum tentunya sebelum memukul perlu nasihat tiga tahun, nah dari umur 7 sampai 10 tahun. Ya. Jangan tidak pernah dilatih umur 7 tahun, tiba-tiba 10 tahun disuruh sholat, langsung dipukul. Namanya tidak bijak seperti ini, nggak adil. Ya. Perintah Rasul yang 7 tahun untuk melatih terus sholat diabaikan. Begitu tiba 10 tahun, main pukul. Ya. Ini yang demikian ini tidak menjadikan kemudian kita me menjalankan apa yang diperintahkan Rasul secara secara lengkap. Latih mereka dari umur 7 tahun terus ya. setelah tiga tahun terus kok masih juga ya secara intensif tidak juga membekas masih bolos-bolos juga untuk sholat jamaah, nah boleh dipukul dengan pukulan yang tidak sampai menimbulkan luka, bahaya, tidak dipukulkan ke arah wajah atau apa anggota-anggota tubuh yang termasuk ya, vital dalam hal ini. <clears throat> Surat Yunus ayat ke-14 Mengajari anak didik untuk bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan kepadanya lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang berserah diri. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah, la razaqakum kama turzaqu at-tayru, tadbu himasan wa ta'udu bitana." Hadis sahih riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana seekor burung Seekor burung telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabdu Pada pagi hari dia terbang mencari makan dalam keadaan perutnya kosong. Wa ta'udu bitana dan kemudian pada sore hari dia pulang dalam keadaan perutnya telah terisi penuh. Rizki Allah. Maka penting sekali menanamkan tentang keyakinan rezeki ya, adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluknya, hambanya masing-masing telah diberi kadar. Hari ini berapa rezekinya Jangan sampai kemudian salafin, salafin ya, kalah ya, dengan orang-orang awam. Ya. Bukankah sangat memalukan apabila ada salafin bertengkar gara-gara yang satu jualan nasi bungkus, yang satu jualan nasi bungkus, yang satu laku, yang satu tidak. Kemudian yang tidak laku menuduh gara-gara kamu ada di sini, kemudian jualan saya jadi tidak laku. Rizki Allah. Masa kalah dengan orang di Tanah Abang nggak pernah ngaji salaf. Semua jualan kain. Tapi masing-masing ada ada rizkinya. nggak bertengkar satu dengan lainnya. Ajari saya pijat dong. Ini lumayan untuk usaha tambahan. Jangan nanti langganan saya kamu rebut. Wah ini sudah. Artinya khawatir ya, rezekinya kemudian terkurangi belajar usul salasa bolak-balik ya, masih dalam masalah implementasi pengamalan masalah rezeki saja masih masih belum mapan ya. perhatikan bagaimana orang berderet jualannya sama ya, masing-masing jualan pernah di mana di pleret itu loh yang jualannya kan sama boyom boyom boyom tape tape tape semua nggak pernah satu dengan lainnya kita temukan misalnya, eh kamu sini aja nah, berantem kemudian. Masing-masing ada rezekinya. Satu mobil merapat ke satu, satu mobil lagi ada karena ada mobil ini merapat ke sebelahnya. Allah sudah mengatur yang demikian ini. Tidak perlu kemudian kita cemas ada pesaing. Apalagi pesaing itu sesama salafin harusnya dibantu. Bantu ya, ini jang, apa dagangan saya saya simpan tempat antum saling membantu ta'awun ya. tidak perlu kemudian kita berkecil hati rezekinya nanti bagaimana didik anak-anak kita seperti itu demikian juga kita mendidik diri jangan kemudian kita khawatir wah anak saya nanti masuk ke pesantren masa de masa depannya suram ya, nanti mau kerja apa cari pekerjaan sekarang susah, apalagi di Riyadul Jannah nggak ada ijazahnya. Nggak ada ijazahnya. Nah yang saya punya ijazah eh, S1 saja kesulitan cari pekerjaan. Kan bayangannya mengukur dirinya. Rizkinya itu lain diri kita dengan rizki anak kita. Ya, gitu. Maka tidak perlu kemudian kita ciut hati, ya, patah semangat. Ya. Allah yang akan menentukan rezeki. Kita berusaha bekali anak-anak kita dengan ilmu ya, sehingga mereka bisa mapan, sehingga mereka bisa kokoh dengan ilmu itu. Adapun masalah keterampilan dunia, ya bisa nanti menyusul. Mau dikursuskan jahit, bisa. Mau kursus apa? Ya. Reparasi AC, bisa Mau jadi dokter, training saja. Satu tahun mungkin bisa. Ya. Artinya ini mubalaghah saja, ya. tidak se ekstrim itu tindakannya tentunya. Insya Allah. Artinya bahwasanya kita jangan kemudian berkecil hati, kemudian menganggap ya, besok masa depan anak saya bagaimana tawakal Allah ya. selama kita niatkan anak kita untuk dididik agama Allah nanti yang akan mengatur rezekinya dan banyak riwayat di antaranya ada dua orang saudara yang satu ya, mulazamah belajar menuntut ilmu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu bekerja Kemudian yang bekerja ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saudaraku ini tidak pernah membantu saya kerja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi rizki yang kamu peroleh adalah lantaran karena saudaramu yang sedang talabul ilm. Jadi menuntut ilmu itu adalah membuka abwab, pintu-pintu rizki. Ya, mungkin rizki ini Sementara ini rezeki rizki kita ini selama ini sempit. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita pun sempit juga, bakhil juga untuk bayar sahriah bulanan ke pesantren. Ya, sehingga Allah sempitkan juga. Ya. Karena kitanya bakhil. Ya. Untuk anak kita saja yang katanya anak kita ingin soleh, ya, ingin menjadi seorang yang alim, kitanya sendiri bakhil, tidak mau untuk kemudian memberi nafkah kepada anak kita yang makan di ya, tempat pondokannya. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Maka hal-hal yang demikian perlu banyak untuk introspeksi. Ya, semakin kita banyak berinfak, semakin kita banyak memberi, ya seperti air sumur, air sumur tidak pernah ditimba, apa jadinya air itu? Airnya akan kotor. Tapi kalau sumur itu terus digunakan airnya, ditimba terus kan bersih terus, jernih terus, mengalir terus kan dari sumber mata airnya. Sama harta kita juga, infakkan, infakkan, infakkan, terus akan mengalir Bismillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki kita sempit, introspeksi. <clears throat> Kemudian yang keenam alal mudaris kadzalik ay yaghrisa at tadhiyah wal jihad fi sabilillah. Di doa da'il Islam min al-kufra wal yahud wal mulhidin dan hendaklah seorang pengajar Demikian juga menumbuhkan ruh at-tadhiyah berkorban. Ruh untuk berkorban dan berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam yaitu dalam bentuk ya, eh, musuh-musuh Islam dari kalangan kafir, Yahudi dan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang ateis. Ini perlu ditumbuhkan semangat untuk melakukan kurban, berkorban. Tadi ada dialog kecil pas istirahat. Bagaimana ini satu santri sering dikirim, satu santri sering jajan. Satu santri karena orang tuanya latar belakang ekonominya ya, pas-pasan sehingga jarang dikirimi uang, sehingga santri ini lebih banyak tidak jajannya. Nah, sementara yang satu santri sering jajan, apa tindakan kita sebagai pengasuh? Apakah menghentikan santri yang sering jajan ini? Saya bilang, teruskan santri itu jajan. Tapi jangan lupa tumbuhkan kesadaran untuk berkorban supaya memberikan sebahagian rezekinya untuk temannya yang tidak punya itu agar bisa sama-sama jajan. Seperti itu. Karena anak-anak namanya anak-anak pasti senang jajan. Ya, kita saja yang dewasa senang jajan, apalagi anak-anak. Ya, ada es krim, tong tong tong, es krim. Ya, ah, keluar lagi cilok, keluar apa namanya cilok di sini. <laughs> keluar lagi makanan. Ininya semua anak-anak di itu. Ya, meskipun kita harus mengendalikan mengendalikan keuangannya, mengendalikan jajanannya, dipilihkan yang sehat, ya, yang sekiranya tidak memadaratkan untuk anak-anak, ya, dipilihkan oleh kita. Tetapi tetap kita beri ruang dia untuk jajan. Ya. Dan jangan kemudian kita menyetop dia sementara karena ada yang lainnya. Ya. Itu yang tidak baik. Justru kita kesempatan kita untuk melatih, ya, melatih orang yang punya untuk memberi kepada yang tidak punya. Ya. Pernah ada satu pondok di mana kalau ada kiriman dari orang tuanya disensor. Kalau makanan, kue tidak boleh dibagikan, ditahan. Tapi kalau makanan lain, makanan misalnya lauk pauk boleh di dimakan. Tapi kalau kue-kue tidak. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu tadi ada santri yang tidak pernah dikirimi paket itu tadi. Akibatnya timbul kecemburuan. Nah, seperti ini kan tidak lantas kemudian yang ngirimi paket ini dilarang untuk tidak tidak mengirim paket. Justru ini kesempatan kita untuk melatih orang yang punya ini agar ya, mendistribusikan harta kekayaannya kepada yang tidak punya kan begitu sama seperti zakat ya. ada orang kaya ada orang miskin apakah kemudian orang kaya dilarang kaya kan tidak oleh agama kan silakan orang kaya kaya silakan mau kaya harta kaya tidak boleh teruskan ya. ya. kaya harta boleh ya tapi yang miskin tetap. Nah, bagaimana mendistribusikannya melalui zakat kan begitu diambil zakatnya zakat ini diserahkan kepada yang fakir miskin seperti itu sama santri sering dikirimi paket jangan dilarang paketnya biarkan saja tapi kita latih anak ini supaya dermawan supaya bersifat karim, suka berinfak, terus latih dia. Tuh lihat ada yang temanmu yang tidak ini baik, ayo kir, dikirim. Terus begitu. Itu melatih. Sehingga dengan demikian akan timbul mahabbah di antara mereka biiznillah ya, akan timbul rasa sayang menyayangi ya. Demikian, jangan kemudian lantas di stop kirimannya. Ini sama-sama kelaparan nanti nggak bisa belajar. Saya ikhafidin azakumullah mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat atas segala kekurangan keterbatasan yang saya sampaikan pada kesempatan daurah kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata yang tidak berkenan.